بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعده قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على الحرب المعتلة والجهمية والسمع والطاعة لأئمة المسلمين وكل من ولي أمر المسلمين عن رضا أو عن غلبة أو عن رضا عن رضا أو أو عن غلبة واشتدت وطعت وطعته وطعته وطأته وطأته وطأته وطأته من بر أو فاج من بر من بر أو فاجر فلا يخرج عليه جار أو عدل ونغزو معه العدو ونحج معه البيت ودعو الصدقات إليهم مجزية إذا طلبوها ونصلي خلفهم الجمعة والعيدين قاله غير واحد من العلماء وقال مالك لا بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات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 Mereka semuanya adalah orang-orang yang Allah ridhai. Mengimani bahwasanya eh, kita mencintai mereka bagian daripada iman. Ya, karena Allah mencintai mereka, karena Allah meridhai mereka. Wajib menyelaraskan agama dengan cara beragamanya mereka. Maka malam hari ini kita akan berbicara bagaimana sikap ahlu sunnah tentang hak-hak penguasa, bagaimana interaksi masyarakat kaum muslimin dengan penguasanya. Dan ini adalah merupakan bagian manhaj ahlu sunnah Siapapun yang menulis kitab tentang manhaj dari berbagai macam madhab akan ketemu apa yang dikatakan oleh Ibnu Abi Zaid ini. Ya. Semua sepakat dalam hal ini, tak ada yang menyelisihi. Apa dia? Wasam'u wa ta'atu li muslimin kewajiban mendengar dan taat terhadap pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Wa kullu man wali amrul muslimin. Wajib taat dan patuh kepada semua orang-orang yang menjadi wali bagi kaum muslimin, pemimpin bagi kaum muslimin. Ya. An ridan atau an ghalabatin baik mereka menjadi penguasa dengan keridhaan masyarakat rakyat ya dengan musyawarat dari rakyat kesepakatan rakyat awan ghalabatin baik mereka menjadi penguasa dengan kemenangan apapun cara kemenangan tersebut dahulu kemenangan bisa diperoleh dengan peperangan mereka memberontak dan mereka kuat mengalahkan penguasa sebelumnya maka dengan hal itu mereka menjadi penguasa yang sah, ditaati, dipatuhi sebagaimana terjadi dengan dinasti Bani Abbas atau Al-Abbasiyah yang meruntuhkan dinasti Bani Umayyah, Al-Umayyah. Ya. Mereka dapat mengalahkan dinasti Umayyah ketika melemah. Jadilah mereka penguasa bagi kaum muslimin. Wajib ditaati dan dipatuhi didengarkan. Walaupun mereka meraih kekuasaannya dengan jalan pemberontakan. Ya. Apapun jalannya, baik pemberontakan, oposisi, ya, baik dengan jalan demokrasi taswid mereka menang dengan suara terbanyak. Maka dikatakan mereka berhak menjadi penguasa dan harus dipatuhi dan didengarkan. Jadi sistem pemilihan Penguasa dalam Islam itu tiga. Ini yang ketiganya. Yang pertama dengan sistem musyawarat. Itu yang terjadi dengan kekhalifahan Abu Bakar Siddiq. Dia menjadi khalifah dengan musyawarat para sahabat. Presentasi para sahabat yang berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Mereka sepakat memilih menunjuk Abu Bakar sebagai khalifah kaum muslimin. Ini jalan yang pertama, asyura, musyawarat. Dan ingat musyawarat tak sama dengan demokrasi. Demokrasi ya hasil daripada pungutan suara. Musyawarat tidak. Ya, beberapa orang-orang yang dikenal senior yang berakal memiliki pengalaman, memiliki jasa-jasa terhadap Islam ya mereka memilih maka mereka adalah merupakan presentasi daripada kaum muslimin ketika mereka memilih sepakat jadilah ketika itu seseorang menjadi penguasa khalifah ya ahlul halli wal aqdi disebut dengan nama ahlul halli wal aqdi mereka lah yang mengurai dan mereka yang mengikat mereka yang mengikat seseorang menjadi penguasa ahlul halli wal aqdi. Ya. Ini sistem pertama. Ya. Apakah sama dengan dewan de, di negeri kita misalnya dengan DPR, Dewan Pertimbangan Rakyat atau MPR, Majelis Pengusaha Rakyat? Jawabannya tak sama. Karena DPR di kita dipilih dengan Suara MPR pun demikian dipilih dengan suara terbanyak. Adapun al-halil tidak. Ada kaitan dengan suara. Ya. Jadi ini sistem pertama musyawarat. Dan musyawarat tak sama dengan apa tadi? Demokrasi. Demokrasi semua manusia sama, satu suara. Baik dia seorang pelacur, baik dia seorang ulama, tak ada beda. Baik dia seorang waria. <laughs> Baik dia transgender, punya KTP, dia punya suara. Inilah namanya toswit Ya, baik dia perempuan, baik dia laki-laki. Yang kedua, sistem kedua namanya adalah al penunjukan. Di mana penguasa menunjuk siapa yang berhak menjadi pengganti setelahnya, namanya wasiyah, wasiat dengan penunjukan bagaimana ditunjuknya Umar menjabat sebagai khalifah pengganti Abu Bakar Siddiq setelah beliau meninggal. Dia buat wasiat. Ya, sebelum dia wafat, penggantinya adalah Umar bin Khattab. Maka ini wajib ditaati. Bahkan sekiranya penguasa memilih dua tiga ya khalifah yang berganti-ganti sah si A yang menjadi khalifah pengganti saya jika dia meninggal si B jika dia meninggal si C tiga sekalian sah wajib ditaati bagaimana terjadi pada masa pemilihan Nabi SAW terhadap tiga jenderal dalam perang Mu'tah yang memimpin perang adalah Abdullah bin Rawah jika dia terbunuh maka Ja'far bin Abi Thalib jika terbunuh yang pertama Zaid bin Sabit jika terbunuh, Abdul, eh, Ja'far bin Abu Talib jika terbunuh, Abdullah bin Rawaha. Berganti-ganti, meninggal yang satu, digantikan satu, meninggal yang satu, digantikan yang satu. Sah? Ya. Namanya dengan sistem wasiat. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini yang ketiga, sistem kolabah, kemenangan diperoleh. Apapun caranya. Baik dengan demokrasi, baik dengan oposisi, baik dengan demonstrasi, Ya. Akhirnya naiklah mereka sebagai pemenang. Ya, mereka menguasai negeri. Maka mereka dianggap sebagai penguasa yang sah. Wajib dipatuhi, didengarkan, ditaati. Ya, adapun dosa yang tertumpah sebab karena mereka berontak, itu mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Itu urusan mereka. Urusan rakyat patuh taat kepada mereka. Ya, Ah, sebagaimana terjadinya pemindahan dinasti dari Bani Umayyah ke Bani Abbas. Jadi siapapun yang menjadi pemimpin bagi kaum muslimin dari kaum muslimin dari kaum muslimin wajib dipatuhi dengarkan. Baik mereka menjadi pemimpin dengan keridhaan kaum muslimin, musyawarat contohnya wasiat ataupun dengan kemenangan yang mereka capai washtaddat wat'atuhu min washtaddat wat'atuhu ya bersangatan kekuasaannya stabil dia buat negeri menunjukkan dia kuat penguasa-penguasa yang kuat ya min barrin au fajirin baik orang yang memenangkan ini adalah orang yang barrin saleh dalam dirinya baik hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun fajir atau orang ini yang berhasil memenangkan ini seorang yang fasik tak baik hubungannya kepada Allah Subhanahu taala zalim ya tak baik hubungannya kepada Allah ataupun dia zalim kepada manusia tapi ketika dia berkuasa tetap dipatuhi kita mengenal penguasa yang zalim yang luar biasa kezalimannya Hajjaj bin Yusuf al thaqafi yang membunuh Sebagian sahabat membunuh Abdullah bin Zubair yang membunuh Sa'id bin eh, yang membunuh uh, Sa'id bin Jubair. Ya. Dan membunuh sebagian daripada tabi'in. Tapi para sahabat semacam Anas, Abu Hurairah tetap tolak di belakangnya. Ya. Meski dia zalim, meski dia mengambil hak-hak masyarakat rakyatnya merampas, merampok, zalim. Ya. Tetap dipatuhi. Selama dia masih menegakkan salat. Kata Nabi, "Ma'akamu fikumus salat." Selama dia masih menegakkan salat atau dia membiarkan penegakan salat, dibiarkan azan berkumandang di mana-mana. Selama dia tidak yakfur kufran bawah. Tidak kafir dengan kekufuran yang nyata. Ya. Kata Nabi, "Malam tarau kufran bawahan." Selama kan tidak melihat dia kafir dan kafiran nyata, tawatuhi dia, taati dia. Kata Nabi, "Wa in darabu dhahrak, walaupun mereka memucut punggungmu, wa in akhadhu malak, walaupun mereka mengambil hartamu, patuhi dengarkan." Kezaliman dia, dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kalian adalah kewajiban yang Allah tuntut daripada kalian. Mengapa demikian, Ustaz? Jawabannya, semua ini demi kemaslahatan yang besar. Ya, persatuan kaum muslimin, tak tertumpah darah kaum muslimin. Ketika masyarakat memberontak terhadap pemimpin semacam ini, tertumpahlah darah yang darah-darah yang tak layak tumpah. Bahasa Arabnya darah yang maksum. Darah yang tak layak tumpah, tumpah. Dari itu telah kita lihat, kita saksikan dengan mata kepala kita. Pemerotakan rakyat kepada penguasa yang zalim dampaknya adalah kekacauan. Negeri tersebut caos. Mana contohnya? Banyak. Lihat Libya. Lihat Irak. Ya, lihat Mesir. Lihat mana lagi? Dan lain-lain. Ini contoh yang kita hidup lihat. nampaknya lebih fatal. Karena itu disuruh kita sabar. Dan agama kita mengajarkan ini penguasa zalim bisa naik gara-gara kezaliman rakyat yang banyak. Harusnya mereka introspeksi diri mereka, berbenah, bertobat kembali kepada Allah agar tidak Allah hukum mereka dengan memilih untuk <laughs> mereka pemimpin yang zalim. Ini karena kezaliman Allah Subhanahu wa taala berikan Ya. Azab dengan kezaliman serupa. Kata Allah, "Wa kadzalika nuwallidh zalimina ba'dhum ba'dhan bima kanu yaksibun." Demikianlah kami kuasakan yang zalim dengan yang lebih zalim daripadanya dengan sebab apa yang dia buat yang dengan sebab apa yang mereka lakukan. Ya, kita zalim <laughs> dikuasailah kita dengan penguasa yang zalim. Ya, itu kata Allah. Kata Ali bin Abi Talib "Kama takunu yuwalla alaikum." Sebagaimana kalian ya, sebagaimana kalian kadar keimanan kalian, kebaikan kalian atau kefasikan kalian, kemaksiatan kalian, kekufuran kalian, yuwalla alaikum. Begitulah yang akan menjadi pemimpin bagi kalian. Agama kita mengajarkan demikian. Maka tak benar namanya perbaikan itu bukan dari atas, bukan penguasa yang kita perbaiki. Apa yang kita perbaiki? Masyarakat dari bawah. Penguasa itu ibarat pucuk daripada pohon. Pohon itu yang menentukan adalah akarnya. Akar inilah ya yang harus diperbaiki. Ketika akar baik, batang pun baik, pucuk pun baik, cabang pun baik, ranting pun baik. Kalau kita sibuk menuntut yang atas itu baik, tak peduli dengan pemenahan akar pohon, batang pohon, maka bagaimana mungkin? Mustahil. Tak akan mungkin masyarakat singa, tikus yang mimpin. Masyarakat tikus pasti pemimpinnya tikus. Udah ini kaidah. Jadi jangan salah-salahkan sibuk menyalahkan pemimpin. Salahkan dirimu sendiri. Kalau kau singa, pemimpinmu singa. Kalau kau tikus, takkan mungkin tikus. Ya eh, memimpinnya singa, mustahil. Ya. Pemimpin itu turun dari langit atau dari bawah dia bangun? Dari bawah. Pemimpin dari kita, bukan dicampakkan dari langit. Maka pembenahan dari bawah. Ini konsep agama. Tapi tak banyak yang mau meyakininya. Menerimanya, tak rela. Sehingga mereka selalu melihat ke atas. Sebenarnya karena ambisi mau berebutkan yang di atas, itu sajanya. Sehingga siapapun yang naik, <clears throat> tak jauh-jauh beda. Karena kualitas masyarakatnya seperti itu. Ya. Paham kira-kira? Ini manhar kita loh. Ini bagian cara beragama kita. Ini yang membuat kita beda dengan manhat-manhat pergerakan-pergerakan yang lain. Ini yang membedakan kita dengan kaum Mu'tazilah, kaum Khawarid, kaum rafidah, Syiah yang mereka menghalalkan memberontak kepada penguasa. Ini yang membedakan kita dengan gerakan-gerakan kontemporer. Ya. Apakah namanya Al-Qaeda, apakah namanya ISIS, apakah nama Jamaah Islamiyah? Kita beda dengan mereka. Di negeri kita apakah namanya NII, negara Islam kita beda dengan mereka. Ya. Apalagi mereka nanti dengan nama Ansarud Daulah, beda gitu sama mereka. Kalau mereka teriak kalian penjilat, nah, apa yang kita jilat? Subhanallah. Kita tak ada hubungan dengan para penguasa. Kita tidak ingin bangku yang dimiliki penguasa pindah kita tidak. Ambil sama kalian tersebut. Kami membela kalian kami mendoakan kalian membantu kalian dalam segala macam bentuk kebaikan, program yang baik kami dukung. Kalau perintahkan kami kepada kemaksiatan kami tidak ikut. Subhanallah. Tapi kami tetap kepada kalian taat dalam perkara-perkara yang tak bertentangan dengan ajaran agama kami. Ini akidah halus sunnah. Maka tak ada cerita demo-demo, tak ada. Ya. Apalagi buat gerakan-gerakan bawa tanah, pemberontakan bertentangan dengan manhaj, bertentangan dengan Nabi sendiri. Ya. Kata para sahabat, "Ala nuqatilhum?" Kalau kami lihat mereka melakukan perbuatan mungkar, bolehkah kami perangi Rasulullah? La, tidak. Subhanallah. Illa antara kufuran bawahan, kecuali kalau kalian lihat nyata mereka telah kafir Lakum minallahi burhan, lakum fi minallahi burhan. Jelas-jelas ada keterangan nyata kekafiran mereka dengan pernyataan dia kafir. Pernyataan dia murtad. Ya. Baik, kalau ini sudah terjadi, boleh kita memerintah kepadanya? Jawabannya timbang sisi maslahat mudarat. Kalau ternyata lemah, tak punya kekuatan, sabar. Meski pemimpinnya kafir, tak boleh memberontak ketika tak memiliki kemampuan, lemah. Karena itulah Nabi SAW menyuruh para sahabat ketika di Mekah untuk sabar. Kata Umar, ya Rasulullah, kita perangi mereka. Kata Nabi, lam Umar bidalik, lam Umar bihada. Kita belum lagi dipintahkan untuk berperang. Nabi bertahan, Nabi bersabar dalam intimidasi, dalam teror. Subhanallah, 13 tahun di kota Mekah Nabi bersabar. Pemimpin-pemimpin Mekah yang kufurannya simbol-simbol kufuran di mana-mana. Nabi bersabar. Kenapa bersabar? Memang belum masanya. Yang kan jangan dipaksa. Ya, jika ada sebagian segelintir orang salah memahami agama, semangat berlebihan tinggal di negeri kafir, dikuasai orang-orang kafir, ingin memberontak kepada mereka, habis mereka. Ini kebodohan. Sabar. Ya. Jadi bukan secara mutlak, Ustadz. Ini kafir nih. Kami serang. <laughs> Tidak bisa. Pertama kau pastikan kekafirannya. Itu bukan engkau yang menghukum dia kafir. Ulama-ulama. Dari perkataannya, dari sikapnya, perbuatannya. Ya. Dan mengkafirkan seseorang muslim memiliki banyak syarat. Tak boleh pakai prasangka. Ya. Subhanallah. Inilah akidah kita. Kata beliau, "Fala yakhruj alaih." Tak boleh seseorang memberontak kepadanya. Jarau atau adalah. Baik dia berbuat zalim ataupun dia berbuat adil. Wa naghzu al-adu dan kita siap ikut berperang di bawah benderanya. Jadi jihad dalam Islam bukan sembarang dikomandokan jihad, tidak. Dalam Islam jihad itu, jihad dibagi dua. Satu namanya jihad talab, jihad sifatnya adalah ekspansi, perluasan wilayah Islam. Agar Islam tak ada yang menyekat, dia harus masuk ke negeri manapun juga. Jangan disekat. Ketika ada yang menyekat Islam, nah, penyekatnya harus dihilangkan. Ingat, dalam Islam jihad bukan tujuannya menumpahkan darah. Tujuannya agar memerdekakan manusia. Agar mereka menjadi hamba Allah dengan pilihan mereka. Tak boleh dihalangi. Itu tujuan jihad. Bukan darah. Buktinya apa? Nabi mengharamkan membunuh perempuan-perempuan kaum musyrikin, orang tua, orang tua, anak-anak yang tak ikut perang, para ahli ibadah yang dalam rumah ibadah jangan diganggu. Ini menunjukkan bukan darah diinginkan. Ya. Kalau darah dihabisi semua. Sebagaimana ISIS dan lain-lainnya, semua dibantai, anak kecil dibantai. La ilaha illallah. Ya, wartawan-wartawan dibantai habis. Turis-turis dibantai habis. Ini apa? Ini memalukan. Bukan jihad. Karena itulah disyariatkan jihad untuk mengangkat berbagai macam penghalang-penghalang dakwah. Ingat, Islam itu dalam berjihad tidak memaksakan masuk Islam, nggak ada paksaan. Sebagaimana kaum kafirin memaksakan orang-orang Islam ketika mereka berkuasa masuk ke agama Nasara. Lihat bagaimana ketika di Andalus. Ketika melemah, kaum muslimin sibuk dalam gelimang syahwat. Anak-anak mudanya dalam hura-hura yang berkepanjangan, orang tuanya diam, habislah mereka, dikuasai musuh-musuh mereka. Dipaksa mereka untuk merubah semua nama-nama mereka, dipaksa mereka ikut agama Nasara. Yang tak ikut, diadili, dibunuh, dibakar, ditenggelamkan, macam-macam. Hingga punah mereka. Islam tak ada. Tak ada paksaan dalam agama. Salahuddin ketika berhasil menaklukkan Baitul Maqdis, tak ada paksaan. Ahlak Islam ini tidak boleh masuk ke masuk Islam, tidak boleh. La ikraha din, tak ada paksaan dalam beragama. Orang luar Islam tidak dipaksa, tidak boleh dipaksa masuk Islam. Subhanallah. Jadi ini bukan tujuan daripada jihad itu memaksakan orang masuk Islam, tidak. Menyekat penghalang-penghalang. Ini bagian jihad pertama, namanya jihad al-talab yang kedua, eh, ingat jihadut tolap ini di antara syarat jihadut tolap harus dengan perintah pemimpin kaum muslimin. Tak boleh sembarangan orang beberapa grup ya, seratusan orang, dua ribuan orang bawa pedang masing-masing bawa kami berjihad. ini tak benar. Ah, lo kok dibijinkan semacam ini. Dahulu ada namanya laskar jihad. Ini tak benar. Jangan buat negara dalam negara. Ya, dan semacamnya lah. Ya, dilatih secara tentara, dipakaikan baju tentara, diberi pangkat-pangkat tentara. Keluar, bawa senjata, ini nggak bisa. Kacau balau. Harus dengan perintah pemimpin kaum muslimin. Di negeri kita ini tentu ada yang punya hak. Ya. Penguasa kita yang mengatakan ini kita berperang dengan negara yang Ya, ya, ingin mencapok negeri kita, siap. Itu namanya jihad talabi. Jihadut talab. Harus dengan pemimpin, harus jelas benderanya di bawah bendera yang jelas. dan itulah ketika terjadi kekacauan di negeri Suria sulit mengatakan jihad. Kenapa? Tak jelas bendera. Tah mana bendera yang dapat berkumpul mereka di bawahnya? Tak jelas. Berpuluh praksi-praksi punjahidin bahkan saling mengkafirkan satu sama lain memerangi satu sama lain tak ada di sana jihad subhanallah karena itulah sampai detik ini tak pernah mereka berhasil mengalahkan musuh mereka belum lagi akidah mereka centang perenang ya berat ini jihad pertama jihad tolabi di antara syaratnya tidak ada perintah pemimpin kaum muslimin Adapun jihad kedua namanya jihad difai. Jihad dalam rangka membela negeri, datang musuh dari luar, menyerang negeri kita, wilayah kita, kota kita, kampung kita. Ketika itu kita angkat senjata. Perangi mereka yang ingin merangi negeri kita. Dalam hal ini jihad difai ini ketika datang tiba-tiba musuh tak perlu nunggu perintah daripada pemimpin tertinggi, enggak enggak ada waktunya. Kita bela harga diri kita, martabat, darah kita, keluarga kita, harta kita, negeri kita. Ini namanya jihad difai. Ya. Jadi yang namanya jihad syar'i di bawah komando <clears throat> bukan sembarangan. Karena itu dikatakan di sini ya, wa naqzu ma'ahu al-adu, kita ikut berperang setia dengan mereka, memerangi musuh-musuh mereka. Wa nahujju ma'ahul bait, kita setia haji bersama mereka. Ya. Bersama pemimpin kita. Wadafu sadaqati ilaihim mujziyatun idza talabuha. Kita boleh memberikan zakat kita kepada mereka kalau mereka minta, kita beri. Wa nusalli khalfahumul jumata wal 'idain. Kita siap salat belakang mereka, baik salat Jumat, baik salat dua raya. Tak tak membangkang kepada mereka, ikut mereka. Dalam menentukan haraya, ikut mereka, jangan buat haraya sendiri. Jangan sholat sendiri. Mereka berharaya, kita berharaya. Ya. Kadang-kadang aneh di negeri sebagian negeri kaum muslimin. Ya, karena lemahnya penguasa untuk mengendalikan kaum muslimin diizinkan. Silahkan buat araya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kadang-kadang pusing. Tiga hari araya <laughs> kaum muslimin. Ini haraya ini milik ormas ini, haraya ini milik orang lain dan penguasa area ini milik kaum tarikat. <laughs> Enggak, kita sholat di belakang mereka, berada di belakang mereka. Bersama mereka kita berharaya. <clears throat> Agar terwujud persatuan. Bahkan ulama mengatakan kalau kau melihat bulan tapi penguasa tetapkan berbeda dengan apa yang kau lihat, tak boleh kau ajak orang berpuasa, kau puasa sendiri. <laughs> Allah. Supaya kau jangan mengacu orang. Biarkan mereka bersatu. Subhanallah. Ada yang mengatakan puasa sendiri, ada yang mengatakan tidak, tak puasa, ikuti puasa bersama pemerintah kaum muslimin. Qalahu ghairu wahidin minal ulama. Cara beragama dan bersikap terhadap penguasa ini adalah merupakan perkataan bukan hanya satu ulama, banyak ulama. Bongkarlah semua buku manhaj dari zaman ke zaman. Tak pernah mengenal satu sama lain, tapi sama. Keluarnya sama. Kenapa? Karena sumbernya sama. Ya. Nah, tafadhol Ustaz. Ini mikrofon haka. لا نصلي خلف المبتدئ مبتدئ منهم إلا أن نخافه فنصلي واختلف في الإعادة ولا بأس بقتال من دافعك من الخوارج واللصوص من المسلمين وأهل الذمة عن نفسك ومالك نعم وقال مالك berkata مالك رحمه الله لا نصلي خلف المبتدئ منهم إلا أن خافه ونصلي Ini pendapat Malik rahimahullah. Kita tidak sholat di belakang mereka, maksudnya penguasa. Ahlul bid'ah. Kecuali kita khawatir dari mereka. Khawatir risiko yang kita tanggung, yang kita tuai. Disebabkan karena sikap kita tak mau sholat belakang mereka. Fanusalli. Kalau itu yang kita khawatirkan, tetap kita wajib sholat di belakang mereka. Ini pendapat Imam Malik rahimahullah. Tak sholat di belakang mereka. Tentunya pendapat ini adalah pendapat Imam Malik dengan ijtihad beliau rahimahullah. Ya, tapi ini pendapat yang marjuh. Subhanallah. Maksud marjuh lemah. Kenapa? Karena para sahabat sholat belakang para penguasa yang zalim. Ya. Mereka sholat Abu Hurairah dan lain-lain. Anas bin Malik, Abu Bakrah. Mereka sholat belakang penguasa-penguasa zalim. Ya. waktu lifa fil i'adah. Walaupun dipersisikan hukumnya apakah mengulangi kembali. Kalau anda kata dia sholat belakang seorang penguasa yang bid'ah ahli bid'ah, apakah dia mengulangi kembali nanti ketika di rumah atau dia tak mengulangi kembali? Dipersisikan dalam hal ini. Menurut mazhab Malik, karena dia ulama daripada ulama Malikiyah. Manhaj ini adalah manhaj ya mazhab Malikiyah. Tapi walaupun demikian, semua mazhab mirip-mirip seperti ini. Ya. Keyakinan mereka kecuali perkara-perkara khilafiyah yang sedikit semacam ini. Kemudian wala ba'sa biqitali man dafa'aka al khawarij. Tidak mengapa engkau bila terpaksa harus memerangi membunuh orang-orang yang ingin mencelakaimu daripada kaum khawarij ya, ingin membunuh kita, kita membela diri. Kalaupun dalam bela diri harus terpaksa membunuhnya, kita bunuh. Kalau terdesak, terpaksa harus membunuhnya, kita bunuh. Ya, datang al-khawarid, datang misalnya pemberontak, ya, ingin mengambil ya harta kita, kita bela. Ingin menumpahkan darah kita, kita bela diri. Walaupun harus sampai pada tingkat kita terpaksa bunuhnya, bunuh. Ya. Kalau sifatnya terpaksa, darurat. Walusus, demikian juga pencuri masuk ke rumah kita. Kita dilarang membunuhnya, kecuali kalau terpaksa. Ya. Kalau tidak kita yang mati, maka dia yang mati. Tak bisa lain jalannya misalnya. Tapi kalau dapat, jangan dimatikan dia. Kecuali harus terpaksa dia datang masuk ke rumah merampok bawa senjata kalau kita tak membela diri kita mungkin kita akan tewas di tangannya kita bela diri kita terpaksa harus membunuhnya tak mengapa ya orang semacam ini damu hadar ha, darah mereka sia-sia darah mereka tidak dituntut penguasa tak menuntut orang semacam ini untuk dikisas tidak ataupun dia tidak dalam Islam. Ya. Pencuri masuk rumahmu. Jika kau tak buru dia, dia bunuh engkau. Terpaksa, dia udah bawa senjata, kelewang, macam-macam. Udah dekat di lehermu, engkau berusaha. Tapi siapa pembunuhnya bunuh. Ya. Baik dia pemberontak, baik dia pencuri, ya. Minal muslimin dari baik dia adalah merupakan orang-orang Islam wa ahli zimmah ataupun dia adalah orang-orang kafir ahlu zimmah yang tinggal bersama kaum muslimin yang mendapatkan hak tinggal bersama-sama kita mereka membayar pajak setiap tahunnya kalau mereka membunuh kita ingin membunuh kita mereka ingin mencuri harta kita kita membela diri kalaupun harus sampai pada tingkat membunuh bunuh ya an nafsi wa malik mereka ingin ambil hartamu ingin ya tumpahkan darahmu kau bela diri walaupun dalam bela diri tersebut harus dengan ya, menumpahkan darahnya. Tapi ingat, itu jalan terakhir. Berapa sisa waktu kita? 7 menit lagi. نعم تفضل أستاذ والتسليم للسنن لا تعارض برأي ولا تدافع بقياس وما, تأول وما تأوله منها السلف الصالح تأولناه وما عملوا به عملناه وما تركوه تركناه ويسعنا أن نمسك عما أم أم أم أمسكوا عنه ونتبعهم فيما بيانوا, بي بيانوا و ونقتدي بهم فيما فيما استنبطوه ورأوه في الحوادث ولا نخرج من جماعتهم فيما اختلفوا به أو في تأويله Naam, berkata Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani bagaimana kalau Imam Ibnu Qayyim Juziyah wa taslimu lis-sunan. Kita pindah kepada ya sikap lainnya. Bagaimana sikap kita terhadap sunnah Nabi? Hadis-hadis Nabi, asal Nabi apa sikap kita? At-taslimu lis-sunan. Kita harus pasrah menerima sunnah Nabi. Semua yang datang dari Nabi kita terima. <clears throat> La tu'aridu bi ra'yin Jangan pernah kau bantah sunnah Nabi karena bertentangan dengan logikamu. Ini penyakit ahlu bid'ah ini. Yang menentang sunnah dengan logikanya. Ya, pernah salah seorang ulama Mesir berceramah di hadapan kaum wanita. Dia bercerita, sesungguhnya wanita-wanita para sahabat ya <clears throat> Pernah Nabi berkata kepada mereka, "Ma ra'aitu min naqisati dinin wa aqlid adhhaba bi lubbi rajul haziman min ihdakunna." Tak ada seorang pun kulihat ya, dari makhluk bernama wanita. Ya. Yang kurang akalnya, kurang agamanya, tapi dapat menguasai laki-laki yang paling hebat sekalipun. Sebagaimana kalian wahai kaum wanita. Laki-laki kuat kadang-kadang kalah dengan apanya? <laughs> Istrinya. Banyak laki-laki kuat tapi KU sama istrinya. Kata Nabi sendiri, aku heran. Kalian ini kurang akal, kurang agama, tapi dapat mengalahkan, membuat goyah pendirian laki-laki yang paling kuat sekalipun. Udah berengek dia, menangis dia, bang, bang, bang. <clears throat> Udahlah lemah tuh. Di mana lebih, lebih kuat? Perempuan apa laki-laki sebenarnya? Mana lebih kuat? Hah? Tergantung. Ya. <clears throat> Jadi ada seorang perempuan yang dia terpak kena paham-paham <clears throat> feminis, paham-paham gender. Ya, dia protes. Saya tak setuju sama hadis ini. Bagaimana kami dikatakan kurang agama, kurang akal, kami tak setuju dengan di sini. Ya, maka berkatalah sang ulama tersebut. Ini hadis untuk para wanita-wanita sahabat. Nabi berkata kepada mereka, kalian adalah wanita-wanita yang kurang akal, kurang agama. Tidak untuk perempuan semacammu. Kalau engkau tak punya akal, tak punya agama. La aklon waladin. Para sahabat iya Engkau la aklun waladin. Agamamu tak ada, akalmu pun tak ada. Ya. Banyak orang-orang semacam ini membantah sunnah dengan logikanya. Banyak luar biasa. Kadang-kadang orang ngaji pun. Tak peduli dia. Apalagi masalah poligami. Uh, paling anti kali. Allah Keluar semua dalil. Ya. Banyak. Masalah warisan. Macam-macam. Ya, tak sesuai logikanya. Ditolak. Ya, Sampai di sini dulu lah ya. Bisa itu lagi lagi panjang ini.